Apa maksudnya? Maksudnya bab ini membahas tentang wudhu setelah mengusap kepala harusnya kan membasuh atau menyiram kedua kaki sampai mata kaki kan dia ya. Ini tidak pakai disiram, tidak pakai dibasuh, cukup diusap diusap pakai tangan gitu saja. Nah itu babnya. Boleh. Nah, nanti akan dipelajari. Boleh apabila terpenuhi syarat-syaratnya. Nah, Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Hadis Sahih Muslim ya. Hadis hadis Rasulullah yang ada di dalam Sahih Muslim disyarah dijelaskan oleh Imam Nawawi. Nah, di penjelasan Imam Nawawi ia mengatakan para ulama terkemuka telah sepakat atas bolehnya mengusap di atas kedua sepatu baik ketika safar maupun ketika tidak safar baik karena ada hajat maupun tidak ada hajat Tidak ada kepentingan hingga diperbolehkan bagi perempuan yang selalu tinggal di dalam rumah atau orang yang sakit tidak bisa berjalan siapapun intinya boleh mengusap bagian atasnya sepatu atau bagian kaos kaki yang di punggung kaki ya, yang di punggung kaki itu boleh sebagai ganti membasuh atau menyiram waktu wudhu. Jadi tangan dibasahi air boleh dikipatkan, boleh ndak dibasahi terus ndak nggak membawa air dibasahi terus ngusap kepala. Dibasahin lagi terus ngusap misalnya ini kaki ya, ini kaki berdiri ini terus punggungnya kaki diusap, diusap. Sudah, tidak pakai disiram. Boleh. Hanya golongan Syiah dan Khawarij yang bersikeras menentang masalah ini. Namun pengingkaran mereka itu tidak diakui. Maksudnya nggak dianggap. Ya. Orang Syiah nggak menerima tidak apa-apa, orang Khawarij nggak menerima tidak apa-apa. Yang penting Rasulullah, sahabat, tabiin, tabiut, tabiin, semua umat Islam ya, menerima semuanya bahwa itu adalah ajaran Islam. Nah, Imam Hasan Al Basri berkata, ada 70 sahabat yang menyampaikan kepadaku bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wudhu nggak pakai menyiram kaki tapi hanya mengusap kayak tadi. Nah, jadi saking banyaknya para sahabat yang membenarkan masalah ini, sahabat tahu sendiri Rasulullah wudhu dalam keadaan pakai sepatu, sepatunya tidak dibuka, setelah wajah, kedua tangan, mengusap kepala, tangan dibasahi boleh dikipat-kipatkan dulu supaya lebih kering, ya. Tapi nggak diusapkan ke yang lain. Basah, terus dikipatkan terus diusap boleh. Boleh. Ya. Di Masjidil Haram itu kan banyak tempat wudhu di dalam masjid. Banyak tempat wudhu dalam masjid. Kalau waktu nyiram kaki itu tidak pakai disiram itu sabto itu paling gampang wudhu pakai air jam-jam itu sedikit tiga kali tangan musab, tangan dibasahi sudah selesai dan kalau di dalam masjid yang paling repot itu masuk kaki. Kalau wajah itu sedikit ini aja bisa rata. Begitu waktunya kaki, satu gelas penuh sendiri kadang tidak cukup untuk dua kaki. Nah, coba pakai kaos kaki yang tebal itu ya. Nah terus setelah wajah, kedua tangan, kepala, tangan dibasahi terus diusap sudah beres. Nah, jadi kalau nggak buang air keluar masjid, wudhu di dalam tinggal enak. Apalagi yang itikaf di dalam. Keluar jauh, ya. Nah, dalil yang paling difahami kuat adalah dalil ini. Anil A'mash Kola dari Al-Amash ia berkata dari Ibrahim an Hammam Kola Ibrahim berkata dari Hammam ia berkata Fala jarirun Sahabat jarir Kencing, buang air kecil Suma tawad doa Setelah kencing selesai wudhu Dan kencing kan membatalkan wudhu wa masaka ala kufaihi Waktu wudhu dalam keadaan sepatuan sepatunya nggak di nggak dibuka wudhu biasa membasuh kedua tangan berkumur menghirup air ke hidung membasuh wajah setelah itu tangan kanan sampai siku tangan kiri sampai siku terus tangan dibasahi terus diusapkan kepala dibasahin lagi hanya ngusap sepatu sudah beres. Ya. Fakila taf'alu hadha lalu ada yang mengatakan kamu wudhu kok kayak gini. Faqala na'am. Dia menjawab iya. itu saya kata Jarir ini sahabat. Kata sahabat Jarir, saya melihat Rasulullah SAW bala thumma tawadha'a wa masaha ala Saya melihat Rasulullah SAW kencing, dalam keadaan pakai sepatu kencing setelah selesai lalu wudhu ternyata nggak pakai buka sepatu terus setelah mengusap kepala hanya mengusap sepatunya Qala al-A'mash Al-A'mash yang meriwayatkan hadis ini ya Qala Ibrahim Alamat tadi dari Ibrahim Ibrahim berkata karena yu'jibuni hadal hadis. Hadis ini yang paling menakjubkanku. Wah ini luar biasa hadis ini. Kenapa kok gitu? Lianna Islam al Islam jarir ba'da nuzulil ma'idah. Maksudnya karena Islamnya Jarir masuk Islamnya sahabat Jarir yang menceritakan yang wudhu tadi lalu menceritakan wudhunya Rasulullah tadi itu ya. itu masuk Islamnya setelah ayat wudhu yang di surat Al-Maidah. Faham ya? Lebih dulu mana? Lebih dulu turunnya surat Al-Maidah tentang wudhu. Surat al, dalam Al-Quran ayat tentang wudhu itu membasuh wajah, kedua tangan sampai siku, mengusap kepala, membasuh kedua kaki pakai air. Itu di ayat. Ini turun lebih dulu. Setelah turun lebih dulu, ya, setelah beberapa waktu baru Jarir masuk Islam. Jarir masuk Islam melihat Rasulullah wudhu mengusap sepatu. Berarti lebih dulu mana sama ayat yang membasuh? Lebih dulu ayatnya. Nah, apa maksudnya? Seandainya lebih dulu mengusap, oh itu sudah diganti ayat ini, sudah dihapus. Tapi karena itu belakangan, maka itu nggak dihapus bahkan itu yang belakang seandainya masuk dalam bab nasih mansuh dalam bab hapus menghapus justru yang menyiram air itu yang yang dihapus karena itu lebih dulu Loh kok pakai disiram itu dulu sekarang nggak pakai disiram sekarang cukup diusap nah, seandainya kok masuk dalam bab nasih mansuh malah kayak gitu nah berarti mengusap sepatu itu hukum akhir. Hanya saja ini bukan bab nasih mansuh, maka dua-duanya berlaku. Dua-duanya berlaku wudhu begini boleh, wudhu begitu boleh. Nah itu e, tentang mengusap sepatu. Adapun kapan wudhu boleh hanya mengusap tadi itu, nggak pakai disiram. Itu kapan? Ya kalau terpenuhi syarat, lah apa syaratnya? Satu, syarat bolehnya wudhu nggak pakai menyiram kaki tapi hanya mengusap sepatu. Syaratnya satu, waktu pakai sepatu dalam keadaan punya wudhu biasa. Kita baca di sini tuh Syarat bolehnya mengusap di atas kuf kuf tadi artinya sepatu ya. Syarat bolehnya bagi seorang untuk diperbolehkan mengusap di atas kufnya di atas sepatunya ialah dengan memasang kufnya setelah berwudu sebagaimana yang dijelaskan dalam riwayat berikut. Kesimpulannya, syarat yang pertama, waktu pakai sepatu waktu pakai sepatu dalam keadaan punya wudu ditambahin biasa. Wudhu biasa. Maksudnya apa? Maksudnya wudhu biasa itu apa? Wudhu yang wudhu yang disiram. Waktunya wudhu yang biasa itu apa? Wudhu yang biasa itu ya berarti bukan wudhu yang luar biasa. <laughs> Gak paham nanti. Maksudnya wudhu biasa itu ya wudhu yang pakai nyiram. Gitu ya. Nah jadi misalnya begini. Misalnya begini. Kita sholat asar Wudhu biasa, setelah mengusap kepala nyiram kaki. Wudhu biasa. Setelah itu sholat asar, setelah itu turun dari masjid sampai di rumah badannya kok dingin. Wudhunya sudah batal? Belum. Berarti punya wudhu. Wudhunya wudhu biasa, nyiram. Gitu. Terus pakai sepatu yang nggak ada robeknya, dipakai tebal gitu ya, nggak harus tebel banget yang penting itu bukan bukan sepatu kulit bukan sepatu yang warnanya kayak kulit kayak kan sekarang kan ada ada eh, anak-anak uh, perempuan atau orang perempuan yang kayak telanjang gitu ya tapi ternyata pakai sepatu nggak boleh kayak gitu ya pakai kau pakai apa namanya kaos kaki kaos kaki biasa kayak kopiah kayak baju kayak gini tapi ini kaos kaki gitu ya nah kayak gitu jadi jelas-jelas itu adalah pakaian. Pakaian apa? Kaos kaki. Apalagi sepatu. Loh kok kaos kaki? Wong pembahasannya sepatu ini. Nanti di bagian akhir kaos kaki hukumnya sama dengan sepatu. Ada dalilnya. Nah, sekarang langsung saja gitu ya. Nah, habis sholat asar badannya kok dingin belum batal wudhunya. Pakai kaos kaki. habis itu jam 5 setengah 6 wudhunya batal jam 6 maghrib wudhu biasa setelah mengusap kepala tangan dibasahi terus dikipat-kipatkan nggak dikuatkan nggak apa-apa yang penting setelah dipakai mengusap kepala dibasahin lagi terus yang tangan kanan mengusap kaki yang kanan, tangan kiri mengusap kaki yang kiri, sudah selesai. Dan diusap punggungnya, punggungnya. Jadi berdiri, ini berdiri ya, punggung kaki. Sudah. Selesai. Ya. Syaratnya satu waktu pakai sepatu dalam keadaan punya wudhu biasa. Nah itu. Nah. Yang kedua, kita baca hadisnya, kita baca hadis dulu. Hadisnya nomor satu. Anil Mughirah ibn Syu'bah kola dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an sahabat ia berkata, Kuntumahan Nabi saw masir." Saya pada suatu malam safar bersama Nabi SAW. Ada di perjalanan bersama Nabi SAW. Fa'afroftu alaihi al idawati. Aku yang menuangkan air wudhunya dari bejana. Ya. Fa'wasala wajahahu wa zira'aihi. Nabi SAW wudhu biasa membasuh wajah, membasuh kedua kaki. Wa birosihi. Terus mengusap kepala. Summa ahwaitu li'anza'a khuffai. Lalu saya duduk, saya bungkuk merunduk, mau melepas sepatu Rasulullah. Kan waktunya basuh, basuh kaki ya, terus pakai kaos kaki. Saya mau ya, membungkuk, mendunuk untuk melepas sepatu Rasulullah SAW karena Rasulullah masih pakai sepatu. Ternyata Rasulullah SAW bersabda, ta'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain biarkan dua sepatu itu jangan dilepas saya waktu pakai dalam keadaan suci maksudnya punya wudhu biasa tidak wa masaha ala alaihima setelah itu Rasulullah ternyata hanya mengusap di atas sepatunya nah jadi yang diambil pelajaran biarkan sepatu itu kenapa waktu saya pakai dalam keadaan su suci maksudnya suci di sini suci biasa punya wudhu biasa syarat yang kedua di sini tidak disebutkan syarat tapi sesungguhnya ini syarat ya, syarat yang kedua yaitu masa mengusap belum habis meskipun di buku kita ini ini nomor dua ini bukan syarat ini kan gitu ya kan bab satu kan syarat kan gitu ya terus hanya disebutkan tadi terus ini kan terus bab dua iya iya toh iya ya betul ya tapi yang lebih mantap ini adalah syarat yang kedua jadi ini termasuk syarat dikasih catatan tidak apa-apa syarat yang kedua waktu mengusap belum habis Apabila waktu mengusap sudah habis, tidak boleh di diusap. Lah, kapan atau berapa lama waktu mengusap, waktu belinya mengusap? Tidak. Apabila tidak musafir sehari semalam, apabila musafir tiga hari, tiga malam. Kalau musafir tiga hari, tiga malam. Nah jadi itu. Tidak mandi. Ya jelas tidak lah, mandilah sepatunya <laughs> basah, kakinya basah. Nah, nah jadi itu. Jadi eh, intinya waktunya sehari semalam bagi yang tidak musafir. Misalnya begini, jadi kan contoh kita kan asar wudhu biasa, ya. Terus maghrib mengusap, Isya mau sholat wudhunya batal wudhu lagi setelah ngusap kepala ngusap lagi setelah itu tidur malam nyenyak otomatis kalau tidur nyenyak kan wudhunya batal subuh buang air kecil tidak apa-apa buang air besar tidak apa-apa mandi tidak tidak mandi ya buang air kecil buang besar bersuci setelah itu wudhu dalam keadaan pakai kaos kaki atau pakai sepatu. Wudhu mengusap kepala terus kakinya diusap gitu saja. Kaos kakinya. Kaos kaki sudah. Habis itu zuhur. Ini kan subuh zuhur. Zuhur tidak punya wudhu, wudhunya batal. mengusap lagi. Habis itu asar. Boleh apa enggak? Diusap. Boleh Karena asar yang kemarin itu masih wudhu biasa Nah sekarang asar hanya musa Setelah itu maghrib sudah habis waktunya nggak boleh Nah jadi asar kemarin wudhu biasa Mulai musafnya maghrib Maghrib, bisa subuh, duhur, asar kalau musafir tinggal ditambah sampai tiga hari tiga malam. Syarat yang ketiga, di sini tidak disebutkannya, yaitu tidak dibuka atau tidak dilepas sepatu atau kas kakinya. Iya, tidak dilepas atau tidak dibuka sepatu atau kawas kaki yang dipakai itu. Tapi di antara penjelasan dan yang lebih mantap kalau nggak disebut sendiri nggak apa-apa dua itu sudah cukup tapi harus paham ya. kenapa karena kalau sudah dibuka lalu dipakai lagi hukumnya adalah hukum memakai yang pertama tadi itu nah anda waktu memakai ini dalam keadaan apa dalam keadaan punya wudhu biasa anda, enggak kan itu Nah, maka yang ketiga ini ada yang menyebutkan itu juga syarat, ada yang enggak, ini enggak pakai disebut. Kenapa? Sesungguhnya sudah masuk di bab yang pertama. Jadi intinya eh, yang ketiga tidak dilepas sepatu atau kaos kaki itu. Kalau dilepas kemudian dipakai lagi maka hukumnya hukum memakai baru lah. Waktu memakai punya wudhu biasa apa enggak? Kalau enggak punya wudhu biasa Ya kalau gitu tidak boleh nggak boleh diusap. Contoh, tadi kita asar, maghrib, isya, subuh. Set, subuh tadi itu kan juga mengusap gitu ya. Subuh mengusap. Setelah subuh itu mengusap, waktunya kan masih bisa zuhur sama asar kan mengusap kalau waktunya ya. Nah, e, begitu pagi-pagi itu ganti kaos kaki. Misalnya jam 7 gitu ganti kaos kaki. Ganti, ini dicopot, sudah copot terus ganti. Nah, berarti waktu ganti ini kan pakai kaos kaki. Lah, Anda pakai kaos kaki ini sedang dalam keadaan punya wudhu apa enggak? Punya wudhu. Wudhunya wudhu biasa apa wudhu mengusap? Wudhu mengusap. Kalau gitu nanti duhur tidak boleh mengusap. Yang boleh mengusap itu yang waktu pakai kaos kaki punya wudhu biasa. Nah jadi itu. Jadi faham ya, insya Allah ya. Nah. Adapun hadisnya an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an kala Ja'ala Rasulullah SAW salasata ayyamin wa layalihinna lil musafir wa yauman wa lailatan lil mukim. Rasulullah SAW menjadikan tiga hari tiga malam bolehnya mengusap bagi musafir dan sehari semalam bagi yang tidak musafir. Bagian yang diusap, bagian yang diusap punggung kaki. Punggung kaki, yang diinjakkan ke tanah itu telapak kaki. Punggung kaki bukan bukan di belakang kaki, ya. Tapi punggung kaki itu di atas kaki. Kalau punggung gitu saja kan badan bagian belakang. Punggung kaki itu bukan di belakang. Kalau di belakang kaki lah di belakang tiang tiangnya kaki gitu kan. Punggung kaki eh, dungkal ah, nanti bukan punggung kaki itu bagian atas jadi bagian atas ya lawannya telapak ya bagian bawah itu telapak bagian atas itu namanya punggung kaki bagian yang diusap adalah punggung kaki karena itu pakai tangan kanan untuk kaki kanan pakai tangan kiri untuk kaki kiri sudah beres seret seret sudah beres Bagian itu enggak, enggak diusap, enggak. Enggak apa-apa. Bagian atasnya bisa seret. Sudah selesai. Nah. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ia berkata, "Lau kana dinu birra'i kana asfalul kufi aula bil mashi min a'lahu." Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahri khuffaihi. Seandainya agama itu pakai akal. Maksudnya, maksudnya meskipun artinya gitu, tapi maksudnya seandainya agama itu sumbernya dari akal. <coughs> Kalau pakai akal ya jelas pakai akal. Kalau nggak pakai akal malah gugur agamanya. Gugur agamanya bagaimana? Gugur kewajiban. Sudah kamu nggak nggak sholat, nggak dosa, kamu nggak puasa, kamu nggak ngapa-ngapain masalah agama nggak dosa kenapa? Karena kamu nggak pakai akal. Maksudnya nggak pakai akal tidak punya akal. Ya, akal nggak kamu pakai. Siapa itu orang gila atau orang yang sudah pikun? Nah maka sudah nggak ada kewajiban agama. Karena itu yang dimaksud di sini adalah itu orang yang eh, seandainya agama itu sumbernya dari akal. Seandainya agama itu sumbernya dari akal. Lakana asfalul khufi aula bil mashi Telapak sepatu lebih tepat untuk diusap dibandingkan dengan punggungnya. Kenapa? Karena ini kan Bab bersuci. Bersuci itu kan mensucikan yang kotor. Lahiriah maupun maknawiyah yang dimaksud bersuci adalah mensucikan yang kurang suci atau yang nggak suci kan itu. Nah, kaki mana yang lebih butuh untuk dibersihkan atau disucikan? Bawahnya kan gitu. Lah kenapa yang diusap ke atasnya? Agama itu tidak dari akal, tapi dari Quran dan hadis. Waduh ini kelihatannya Ali rodiolan, uh, e, ucapannya itu masalah mengusap sepatu, tapi ini kok ide yang sangat besar. Ini kok ide yang sangat besar bahwa agama itu sumbernya bukan dari akal. Agama itu Quran dan hadis. Akalnya sempurna kalau tidak pakai Quran dan hadis orang itu tersesat dalam agama. Itu yang akalnya <clears throat> sempurna. Ada tak yang akalnya sempurna? Dari kalangan manusia sekarang. Gampangnya tidak ada, itu saja ya. Rasulullah saw dari kecil dibelah dadanya dibersihkan, dibersihkan gitu, bagian yang menyebabkan manusia itu akan melakukan kesalahan itu dibersihkan oleh malaikat. Akhirnya mulai dari kecil usia bermain anak-anak ini sampai dewasa sampai menikah sampai umur 40 tidak banyak bicara kalau berbicara bermanfaat tidak salah nggak berbuat yang salah 360 berhala di sekitar Ka'bah, semuanya disembah. Apa kira-kira berhala itu berhala nomor satu yang menyembah cuma satu? Enggak, ya, tidak mungkin. Mesti yang menyembah satu berhala ini orangnya banyak. Tidak mungkin satu orang punya satu Tuhan itu. Ya, ya ini didatangi banyak orang disembah itu, datangi banyak orang disembah itu. Ya semua masyarakat penyembah berhala. Rasulullah sejak kecil perkembangannya begitu sudah mulai umur anak-anak yang layaknya melakukan peribadatan faham. Oh, batu kotor juga nggak bisa membersihkan sendiri. Orang yang bersihkan ngapain kok disembah? Faham, tidak pernah ikut minuman khomer. Minum khomer itu minuman kebanggaan, minuman pesta-pesta, kesenangan, kebanggaan, dan bukan tercela di zaman itu. Justru itu ada apa? Pesta minum-minum khomer. Tidak ada peradaban khomer melebihi di zaman jahiliyah, di zaman awal-awal Islam luar biasa sampai pada tingkatan tatkala diturunkan ayat khomer haram karena para sahabat imannya kuat-kuat sudah Islam sudah masuk terus khomer haram khomer dibuang sampai di jalan-jalan itu mengalir khomer apa ada peradaban di muka bumi kayak begini selain itu tidak ada. Sekarang pun seandainya seluruh Homer dibuang paling-paling nanti yang mengalir itu yang di pabrik. Ya. Misalnya semua warga Jagir ini buang Homer, apa kira-kira jalan-jalan itu mengalir Homer? Kayaknya enggak. Gitu ya. Nah, itu zaman Nabi. Itu sampai kayak gitu. Tapi Rasulullah SAW belum jadi Rasul, belum jadi Rasul. Dari kecil, begitu mulai agak sedikit membesar, pikirannya sudah faham, fitrahnya itu lurus, lurus. Wong minum khamr itu kalau sudah minum jadi seperti orang gila. Kok diminum? ya. merusak martabat ya namanya akhirnya tidak pernah dari kecil minum homer Islam belum diturunkan tapi dengan fitro dan dengan akalnya selalu jadi orang yang baik umur 40 baru dapat ayat perjalanan mendapatkan ayat Ternyata Allah SWT mengatakan Sebelum kami turunkan wahai Muhammad Kamu tidak ngerti kitab Allah Kamu tidak ngerti iman Jadi Rasulullah itu dinyatakan Sebelum kami turunkan Al-Quran Kamu tidak ngerti kitab Allah Kamu tidak ngerti iman Di surat Wadduha Lebih tegas Bukankah Allah menjumpaimu yatim lalu Allah memberimu perlindungan. Iya, seperti itu kenyataannya. Wa wajadaka dhalan Dan bukankah Allah menjumpaimu tersesat lalu Allah memberimu hidayah? Berarti Rasulullah SAW awalnya tersesat lalu diberi oleh Allah hidayah. Umur berapa? 40 Tidak pernah salah Tapi karena tidak ngerti kitab Allah Tidak ngerti iman Dinyatakan oleh Allah Tersesat Padahal tidak pernah salah Tidak sekedar tidak pernah salah Kebaikannya sampai semuanya menjuluki as sodik Al-Amin Loh, dijuluki kayak gitu tapi dinyatakan oleh Allah wa wajadaka maulan fahada. Faedah yang diambil kalau tidak pakai Quran, tidak pakai Sunnah tersesat. Kalau nggak pakai Quran, nggak pakai hadis, maka tersesat. Meskipun pinternya kayak apa, profesor, doktor, tapi kalau nggak pakai ayat, nggak pakai hadis, maka tersesat. Nah itu. Rasulullah SAW itu tidak bisa ditandingi oleh siapapun meskipun belum jadi Rasul. Nah, tapi kalau belum mengerti Quran, belum mengerti iman, maka dinyatakan tersesat. Nah, Ali radhiyallahu mengatakan Quran eh, agama itu tidak dari akal. Agama itu dari Quran dan hadis. Seandainya agama itu dari akal, bab mengusap sepatu gitu saja, itu yang lebih tepat kalau pakai akal bukan punggungnya tapi telapaknya. Nah nanti kalau misalnya ada orang yang melakukan kegiatan-kegiatan ibadah. Loh, apa jeleknya? Misalnya kegiatan ini. Nah, misalnya gitu ya. Kumpul, kumpul, kumpul. Kumpul. Kumpul ngapain? Kita baca La ilaha illallah. Loh, apa jeleknya? Agama itu bukan dari apa, apa jeleknya kalau enggak ada ayatnya enggak ada hadisnya itu ter tersesat kalau enggak ada ayatnya enggak ada hadisnya maka itu tersesat nah jadi itu itu gampangnya kayak gitu nah Lau kana dinu birra'yi lakan asfaluhu bi aula bil masih minallah mengusap bagian atas kaos kaki dan sandal hukumnya sama dengan mengusap sepatu sama saja anna nabi sallallahu tawaddu'a wa masa alal jawrabaini wan na'lain sesungguhnya nabi wasallam wudu dan mengusap kaos kaki dan sandalnya maksudnya apa pakai kaos kaki terus pakai sandal nggak pakai di lepas langsung saja tapi kalau sandal tidak pakai kaos kaki, tidak boleh. Karena makna sandal itu tidak menutup semua kaki. Kalau menutup semua kaki namanya sepatu. Kalau kaos kaki nggak pakai sandal sama dengan sepatu hukumnya. Tapi kalau sandal saja nggak pakai kaos kaki, ndak Kenapa? Karena kan banyak terbuat. Lah pakai sandal Cepet itu ngapain diusah Langsung aja disiram. <laughs> Wudhu pakai sandal jepit. Terus hanya diusah Ngapain itu? Ya langsung aja disiram. Lah kalau pakai sepatu disiram lah nanti gak kena digim laku lah. tidak kan bisa dipakai jalan, pakai jalan tidak enak. Nah, jadi itu. Nah itu itu tentang. Nah. Lah kalau kita nggak sakit, nggak apa, boleh-boleh. Tadi dikatakan meskipun dia itu wanita yang di rumah saja nggak kerja, wanita yang kinyis-kinyis itu sudah ada mau kerja, ada mau apa, pembantu semuanya terus pakai kaos kaki, pakai kaki Waktunya wudhu hanya diusap gitu saja boleh boleh boleh gitu. Yang penting terpenuhi syarat tadi itu. Waktu pakai dalam keadaan punya wudhu biasa, masa bolehnya, bolehnya mengusap belum belum habis. Sehari semalam bagi yang mungkin, bagi yang musafir tiga hari tiga malam dan belum dibuka. Kalau sudah dibuka dipakai lagi, maka diperhatikan waktu pakai itu dalam keadaan apa? Dalam keadaan suci apa enggak? Kalau dalam keadaan enggak suci enggak boleh. Waktu make harus dalam keadaan suci, sucinya dari wudhu biasa, bukan dari wudhu mengusap. Sucinya bukan dari wudhu mengusap, tapi sucinya dari wudhu biasa. Mungkin itu dulu yang kita baca. Coba ada pertanyaan enggak? Kalau nggak ada langsung saja subhanallahumma bihamdika la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته